Salawat beserta salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua untuk melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak di dalam Islam. Di mana sekian tahap telah kita laksanakan dan pembahasan tentang anak di masa pancaroba atau di masa akhir balik telah kita mulai di mana mereka memiliki karakter-karakter tersendiri karakter yang khusus untuk pada masa tersebut. Kita telah memulai dahulu pembahasan tentang dua karakter yang sangat menonjol pada mereka adalah uh, dafi' al-jinsi dorongan syahwat bagi anak yang pencaroba karena dia melihat sudah terjadi perubahan pada dirinya diawali dengan mimpi mimpi besar. Kemudian terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua yang telah kita pelajari dan bagaimana bimbingan Islam di dalamnya adalah anak-anak itu memiliki karakter suka meniru terutama orang-orang yang difavoritkan. Ketika dia memfavorit, memfavoritkan seseorang baik itu bintang film atau bintang sinetron atau petinju atau pemain sepak bola maka orang-orang yang dijadikan sebagai favorit itu akan merubah karakter pada dirinya dia akan meniru orang itu nah dalam agama Islam ini potensi yang tinggi sekali bagi kita memanfaatkan momentum yang ada, keinginan dia mencontoh untuk kita bisa memberikan contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang sangat dia, dia, atau dialah yang satu-satunya orang yang yang menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seorang manusia. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada padamu sungguh sudah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Keliru kita menempatkan atau memberikan contoh kepada mereka akan menumbuhkan anak tadi di dalam contoh yang tidak baik. Adapun yang berikutnya kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala karakter yang ada pada anak itu adalah al-mailu lin-naqdi war-raghbati fil islah. Kecenderungan pada anak itu untuk mengkritisi, mengkritik dan kecenderungan keinginan untuk merubah. Kalau kita lihat pada masa sekarang, anak-anak pada umur pancaroba itu sudah mulai dia membantah perkataan orang tuanya. Mulai dia mengkritisi orang tuanya kalau seandainya orang tuanya keliru. Mulai dia mempertanyakan apa yang dia lihat di dalam fenomena-fenomena masyarakat. Maka seorang manusia pada zaman ini atau pada masa itu, pada masa pancaroba. Dia memiliki keinginan yang tinggi, semangat yang kuat di dalam memberikan sumbangsihnya, keikutsertaannya di dalam memperbaiki orang lain. Maka di sini agama kita yang hanif, agama kita yang mulia. Syariat Islam memberikan kepada kita dorongan. Semangat ini adalah jangan di, dihilangkan, jangan dipedamkan. Akan tetapi harus dibimbing. Ya, harus dibimbing dengan bimbingan yang yang mulia, bimbingan yang bijaksana sehingga dia itu bisa menjadi ciri khas tertentu dan dia bisa menjalankan hal itu dengan baik. Tapi kalau seandainya tunas-tunas yang tumbuh ini dipotong, ditebang, dipatahkan, ini akan menjadikan akibat yang fatal. Kenapa? Karena kalau semangat dia untuk memperbaiki orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada dirinya itu. Dipatahkan akan menjadikan anak tadi tidak memiliki semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu merupakan ciri khas dari agama Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ali Imran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah engkau kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia yang dimunculkan apa karakternya ta'muruna bil ma'ruf kalian mengajak kepada kebaikan watanhauna tanhauna 'anil Kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya men mengajar yang baik saja, tidak. Tapi perlu kita memberikan mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Kaum muslimin dan muslimat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ketika dia di akhir balik muncul semangatnya Ya. Nah, semangat ini haruslah kita arahkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Apabila salah seorang di antara melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia merubah dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman. Merubah dengan tangan terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan bagi kita. Kita memiliki kekuasaan terhadapnya. Anak, orang tua kepada anaknya. Pemerintah kepada rakyatnya dia memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, maka dia berubah dengan merubah dengan tangannya. Kalau seandainya tidak mampu, dengan lidah. Jadi menasihatinya, menceramahinya, mengingatkannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, mencegah dengan tangan khawatir. Mencegah dengan lidah, dikhawatirkan juga pada dirinya. Maka hendaklah dia merubahnya mencegahnya dengan kemungkaran dengan dengan mencegah kemungkaran itu dengan hatinya dan itu adalah semalam iman artinya kita tidak setuju kita mengingkari itu ada suatu hal yang mungkar tapi apa daya kita tidak memiliki kekuatan kita tidak memiliki sang, kesanggupan adapun mencegah kemungkaran ya dengan tangan perlu diperhatikan Ibnu Qayyim memberikan tingkatan-tingkatan dalam masalah ini. Ada empat tingkatan di dalam mencegah kemungkaran itu. Yang pertama adalah ketika kita mencegahnya uh, menghilangkan kemungkaran itu secara total. Jika kita mengingkarinya, bisa kemungkaran itu hilang secara total maka ini adalah wajib. Yang kedua, kita mengingkarinya. Namun kemungkaran itu tidak bisa hilang secara menyeluruh. Namun dia semakin menipis. Ya. Semakin berkurang. Maka wajib juga kita mengingkarinya. Karena tujuan dari syariat Islam adalah ijadul khairi wa Mewujudkan kebaikan dan memperbanyak kebaikan. Wa izalatu syarri wa taqlilu. Tujuannya yang lain adalah untuk menghilangkan kerusakan dan meminim, meminimkan kerusakan itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang berakhir Allah Subhanahu wa taala. Dua ini, dalam kondisi dua ini, maka wajib melakukan Eh, mengingkari kemungkaran. Tapi yang ketiga, kalau seandainya dicegah kemungkaran ini, akibat kita mencegah kemungkaran ini, muncul kemungkaran yang sama pada hal yang lain. Nilainya sama. Maka ini mahal ijtihad. Perlu ijtihad seorang yang arif untuk berijtihad di dalam ini apakah perlu dihilangkan atau tidak. Yang keempat, jika dia mengingkari kemungkaran ini, muncul kemungkaran yang lebih besar akibat dari kemungkaran ini, mengingkari akibat mengingkari kemungkaran ini, maka haram kita untuk mengingkari kemungkaran ini. Jadi tidak semua merata. Semua yang kita lihat mengingkari langsung kita ingkari? Tidak, kita harus berpikir dahulu. Apakah kita dalam mengingkarinya bisa menghilangkan kemungkaran itu? atau ketika kita mengingkarinya, apakah bisa meminim, meminimkan, mengurangi kemungkaran itu? Atau apakah ketika kita mengingkarinya akan muncul kemungkaran yang lebih besar? Maka di sini seorang muslim hendaklah dia betul-betul menimbang dan menilai. Ibnu Qayyim, eh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika tentara Tatar datang. Yang menyerang Baghdad dan yang lainnya. Mereka di kemnya, mereka minum khamar. Mabuk. Minum khamar dan mabuk itu merupakan kemungkaran. Akan tetapi Ibnu Taimiyah ketika dia lewat di situ, dia tidak mengingkari. Kenapa? Dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Khawatir kalau dia mengingkari kemungkaran itu akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Boleh jadi kalau dia diingkari, dilarang dia untuk minum, boleh jadi dia berusaha untuk membunuh kaum muslimin. membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah seorang kaum muslimin itu adalah kemungkaran yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, lazawalu as-samawati wal ard ahwanu ala Allah min ihraq ad mu'min. Hilangnya langit dan bumi itu lebih ringan, lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari tertumpahnya darah seorang mukmin. Begitu nilai dari jiwa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia lihat ketika dia mengingkari kemungkaran ini akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka hendaklah dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Karena dalam kondisi itu belum memungkinkan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak muda yang baru murahaqah, baru pencaroba baru di akhir balik, muncul semangat dia merubah ini, jangan kita tumpas. Jangan kita kerdilkan, tapi kita arahkan. Kita berikan bimbingan-bimbingan kepadanya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk kebaikan, mencegah kita kemungkaran dari kemungkar, dari dari kemungkaran. Sehingga hendaklah kita arahkan kita contohkan bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran dengan baik. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya dalam masyarakat banyak kemungkaran, maka hendaklah eh, anak-anak uh, tadi diarahkan. Dia mau mengkritisi, hendaklah dia mengkritisi dengan adab, dengan penuh etika. Yang tujuan tadi adalah mengingkari, menghilangnya kemungkaran yang akan diingkari tersebut. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengarahkan fitrah manusia. Tabiat manusia yang ada pada diri yang telah diciptakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memelihara semangat kritikan ini. Ya, akan tetapi diarahkan perlu pelatihan perlu bimbingan, perlu belajar. Ibn, juga mengatakan, syarat orang yang mau mengajak amar ma'ruf nahi munkar itu ada tiga. Ayakuna aliman, rafiqan, haliman. Ndalah dia seorang alim, atau berilmu terhadap apa yang di, diperintahkan ya atau yang dilarangnya. Yang kedua, hendaklah dia rafiqan berlemah lembut. Yang ketiga, bijaksana. Berilmu sebelum dia mencegah atau memerintah. Berlemah lembut ketika dia memerintah atau mencegah. Dan bijaksana setelah dia memerintah atau mencegah. Sebab boleh jadi seorang ketika dia bersemangat, tapi dia tidak memiliki kebijakan, ke, e, eh, eh, rasa bijaksana, atau tidak memiliki kesabaran, boleh jadi dampak dari dia amar ma'ruf nahi mungkar akan mengakibatkan pada dirinya sendiri. Boleh jadi dia akan frustasi, boleh jadi dia akan kembali ya kepada kemungkaran-kemungkaran. Maka anak kita yang memiliki semangat dia mengkritisi dan memang itu merupakan karakter yang telah Allah ciptakan pada anak-anak pada umur seperti itu, maka hendaklah kita arahkan dan kita bimbing sesuai dengan ajaran agama kita. Yang berikutnya karakter anak itu adalah anumu al-infiali. Pertumbuhan emosional. Seorang anak yang dia pindah dari masa kanak-kanak menjadi pencoba. Ini menjadikan anak tadi dia pindah dari satu fase kepada fase yang lebih matang dari sebelumnya. Ya, maka ini fase ini kaum muslimin dan muslimat yang melihat Allah Subhanahu wa taala, fase pancaroba, akhir balik. Di dalam pertumbuhan emosi ini menjadikan fase pencoroba ini adalah fase untuk mempersiapkan anak tadi menjadi orang yang dewasa. Menjadikan anak tadi atau mempersiapkan anak tadi menjadi fase masuk kepada fase berikutnya ini dewasa. Maka tentu dalam kondisi hal ini, kondisi ini si anak dia akan berada antara cinta dengan benci. Antara berani dan takut. Antara berlapang dada dan bersempit hati. Sehingga dalam kondisi ini dia merupakan batu bata yang mudah dibentuk. Ya, dibentuk. Maka perlu kita membentuknya dengan bimbingan-bimbingan akhlak. Agar dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia. Dan lebih memunculkan akhlak mulia itu pada dirinya. Sehingga tertanamlah emosionalnya tadi dengan emosional-emosional yang baik. Ditanamkan juga pada dirinya ketidaksukaan atau kebencian terhadap sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan takut dari sifat yang buruk itu. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat pada anak pada umur ini, lebih kita munculkan hal-hal yang lebih positif. Kita munculkan, kita pupuk semangat perasaan dia, emosional dia dalam mencintai yang baik. Mencintai akhlak-akhlak mulia. Ya. Seperti apa? Seperti rasa malu. Rasa malu adalah sifat yang sangat-sangat baik. Kita melihat bahwa ada anak-anak yang memiliki sifat malu terkadang tidak pada tempatnya. Kalau salah kita menempatkan rasa malu bagi mereka, maka akan menjadikan anak ini tumbuh dalam uh, kondisi yang salah juga. Begitu juga kita arahkan dia kepada akhlak-akhlak yang mulia, sikap jujur, amanah, ikhlas, keberanian, kemuliaan, kedermawanan, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita tumbuhkan hal ini kepada mereka sehingga dia menjadi anak yang berkarakter. Ya, anak yang berkarakter. Kalau seandainya dalam pendidikan sekarang ini semua sekolah ingin membentuk, memunculkan agar anak tadi memiliki anak yang berkarakter ada di dalam Al-Quran ada dalam sunnah Rasulullah SAW. coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membina sahabat-sahabat kecil sehingga dia memiliki mereka memiliki karakter-karakter yang baik Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menumbuhkan ini diperlukan contoh-contoh. Bagaimana cara memunculkan contoh ini? Dengan memunculkan eh, sejarah-sejarah uh, para sahabat, sejarah Rasul, sejarah para nabi. Sehingga karakter yang ada para Rasul, nabi, kepada orang-orang soleh, itu akan bisa diambil dan dipetik oleh anak-anak kita. Di samping itu, ditanamkan kepada mereka kebencian terhadap sifat-sifat yang buruk. Khianah, dengki, hasad, meribahi, dan yang lainnya. Agar dia tertanam dengan karakter yang baik, mencintai hal-hal yang baik, dan membenci hal-hal yang buruk. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase ini adalah fase yang sangat penting dalam membentuk anak menjadi anak yang berkarakter. Sifat malu Hendaklah kita tanamkan. Kita lihat sekarang ini banyak anak-anak yang muda yang tidak malu sama sedikit pun. Berboncengan dengan bukan mahramnya, tapi berboncengan dengan pacarnya. Malahan mereka yang tidak halal mengalahkan cara boncengnya orang yang halal. yakni orang suami istri. Maka kita tanamkan rasa ben, rasa rasa bencinya terhadap kemungkaran supaya dia tidak lakukan, kita tanamkan rasa cintanya kepada kebaikan. Haya merupakan rasa malu merupakan adalah akhlak yang mulia. Akan tetapi perlu kita ingat hendaklah kita menempatkan pada tempat-tempat yang baik. Kita tanamkan kepada mereka jangan rasa malu di dalam meminta nasihat, jangan merasa malu di dalam belajar, ya tapi kalau meminta-minta kepada orang, tumbuhkan rasa kemaluan, rasa malu bagi mereka. Tumbuhkan rasa malu bagi mereka agar ya mereka tidak mau meminta-minta. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu merupakan satu cabang dari cabang-cabang keimanan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan memuslim Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un وسبعون شعبة وأفضله لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق الحياء من الإيمان أو الحياء شعبة من الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda iman itu terdapat 79 bagian 79 bagian yang paling afdal itu la ilaha illallah Dan yang paling kecil dari e, cabang keimanan itu adalah menjauhkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Syu'bah cabang dari keimanan. Maka hendaklah kita tanamkan ini ya. Dan juga kita arahkan bahwa uh, menanamkan rasa ketidaksukaan terhadap tidak malu ya atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kecenderungan mereka di dalam bersosial, bermasyarakat. Anak-anak yang pencoba itu mulai muncul keinginan dia untuk bermasyarakat. Maka kita lihat manusia secara fitrahnya dia adalah manusia atau uh, satu masyarakat yang satu sama lain yang saling mendekatkan hatinya. Ya. Maka hendaklah anak-anak muda kita tanamkan rasa kecintaannya sesama muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa uh, praktek pendidikan yang bisa kita lakukan pada fase-fase ini kita lihat bahwa masyarakat, keluarga, dan yang lainnya dari lembaga-lembaga masyarakat yang berbeda-beda memiliki pengaruh yang besar di dalam mengarahkan, membimbing generasi muda. Ya. Sehingga dilihat mana yang lebih cocok di antara seumuran mereka. Ya, anak eh, TK, anak S kelas 1 SMP tidak akan mungkin sama dengan anak satu eh, SMA. Maka kita lihat mana yang lebih lebih cocok bagi mereka. Ya. Maka kita perlu memperhatikan ini dengan baik sehingga tertanamlah pada uh, diri anak kita karakter-karakter yang baik ada hal-hal yang perlu kita arahkan dalam pendidikan di sini. Yang pertama, hendaklah eh, individu-individu uh, yang ada di dalam fase ini diajak untuk bertaawun, bekerjasama, wa takamul ijtimai untuk saling bermasyarakat bersama-sama, ya. Uh, dengan memunculkan juga pada diri anak itu perasaan yang dia larut dengan dengan dengan program-program yang baik, program-program pendidikan. Yang kedua, hendaklah dijelaskan kepada mereka anak-anak yang berumur seperti itu tentang akhlak-akhlak yang bisa menjatuhkan mereka. Seperti hubungan bebas, bergaul, bergaul campur baur dengan laki-laki dan, dan perempuan. Ini akan mendatangkan dampak yang negatif kepada anak pada umur nantinya. Sebagai contoh kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang kita biasakan dia pakai jilbab. Anak perempuan misalnya. Kita biasakan dia pakai jilbab di rumahnya, keluar dari rumahnya pakai jilbab. Maka anak itu akan tertanam pada jiwanya bahwa kalau tidak berjilbab itu adalah akan menghilangkan uh, dirinya ya akan mengurangi nilai dirinya. Sehingga dia berusaha untuk keluar dari rumah pakai pakai jilbab. Ada lagi anak-anak yang dalam pencoba ini dibiasakan baginya untuk bercadar misalkan. Maka akan uh, dia akan sangat malu sekali kalau seandainya dia uh, keluar uh, apa namanya dengan wajahnya terbuka. Apalagi kalau seandainya kepalanya terbuka. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak kita di dalam fase ini kita arah kita jelaskan kepada mereka sifat-sifat yang bisa mencelakakan mereka agar mereka bisa menjauhinya. Pergaulan bebas dan yang lain yang namanya pacaran, tidak ada pacaran dalam Islam. Ya? Tidak ada pacaran dalam Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau pacaran itu kan selalu berduaan. La yakhulwanna rajul ini imra'atin illa kana thalithuhuma thalithuhuma syaitan. Telah berduaan seorang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian memunculkan menampakkan memberitahukan kepada mereka pahlawan-pahlawan Islam. Orang-orang yang memiliki keperbedaan yang tinggi itu hendaklah kita munculkan pada anak-anak kita dengan membacakan kepada mereka sirah nabawiyah sejarah kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam memunculkan kepada mereka sejarah para sahabat yang merupakan adalah merupakan cerminan dari apa yang mereka lakukan atau yang mereka pahami dari Rasulullah Alaihi Wasallam Begitu juga perlu kita ketahui tentang uh, sejarah orang-orang yang soleh. Sehingga hal ini muncul pada dirinya. Jangan ditanamkan kepada mereka bintang-bintang film, bintang-bintang sinetron, atau orang-orang favorit yang lainnya, yang lainnya yang bersifat duniawi. Apalagi kalau seandainya di situ ada unsur atau sifat uh, apa namanya dosa di dalamnya. Maka jangan kita munculkan itu akan tapi yang sebaliknya kita berikan contoh-contoh yang bisa menanamkan karakter yang baik kepada anak kita. Kemudian uh, dalam fase ini juga kita melihat bahwa fase pencoba merupakan tahap pematangan terhadap anak yang nanti dia masuk kepada pemahaman atau fase rusht fase kedewasaan. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita berbicara tentang kecenderungan ya. untuk mengakhiri dan mengadakan perubahan serta kecenderungan untuk bermasyarakat bagi seorang anak, tentu bagi kita ada suatu pertanyaan, bagaimana cara orang tua dalam membimbing seorang anak ini untuk bermasyarakat? Karena kebanyakan dari anak ini kan belum memahami bagaimana kondisi dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana cara orang tua untuk membimbing anak ini hidup bermasyarakat? Silakan. Ya, uh, peranan orang tua yang sangat besar sekali dalam mendidik anaknya, terutama ibu, untuk uh, mengarahkan anak kita bermasyarakat adalah dengan membawa anak-anak kita tadi di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalkan gotong royong uh, apakah gurunya di lingkungan RT RW atau uh, di dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti kematian kegiatan-kegiatan walimahan kegiatan-kegiatan di masjid misalkan maka dengan demikian kita akan bisa memberikan uh, apa uh, muncul rasa uh, kemasyarakatan yang baik juga perlu kita ingat bahwa anak-anak kita juga Eh, hendaklah kita uh, ajak dia ketika kita punya tamu untuk sejenak mengenali tamu-tamu kita, kemudian duduk bersama kita dahulu sebelum uh, yang uh, sebelum dia berangkat meninggalkan ruangan tamu, ruang tamu. Karena itu juga akan memunculkan sifat sosialnya atau kemasyarakatannya dengan orang lain. Wallahu a'lam. Silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz? Iya. Uh, saya punya masalah. Iya. Ya, kalau kita lihat uh, pengaruh apa namanya tuh pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini. Iya bu. Itu salah satunya akibat dari pengaruh TV. Iya bu. Anak saya menginginkan untuk membeli TV atau memperbaiki TV. Yeah. masuk bapaknya. Uh. Saya tidak mau. Yeah. Karena saya lihat dampak negatifnya banyak. Yeah. Yang pertama, kalau waktu maghrib sudah masuk, TV itu tetap hidup. Iya. Yeah. Kalau anak saya bisa diatur, tapi papanya yang yang susah. Iya. Yeah. Nah, sehingga saya sebetulnya sangat gembira kalau TV saya rusak. Iya. Karena agak mudah mengatur anak saya untuk uh, pergi ke masjid belajar. Tetapi uh, yang dilema yang saya hadapi orang lingkungan saya saja yang heboh. Iya. Katanya saya menghambat apa namanya tuh eh, uh, kebebasan anak, kesenangan anak. Bagaimana menurut Ustaz itu? Iya, iya. Hanya itu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwa anak adalah investasi kita berdua. Suami istri memiliki investasi yang tinggi yakni pada anak. Keberhasilan pendidikan anak itu merupakan keberhasilan orang tuanya anaknya menjadi anak yang soleh itu adalah bukan anak ibu dan bukan anak bapak tetapi anak berdua yang efeknya nanti kita yang akan merasakan termasuk kita akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan dan doa yang mereka ucapkan ketika kita sudah meninggal dunia dan sudah di dalam tanah maka Keberhasilan anak menjadi anak yang soleh itu ada investasi kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Di dalam membentuk anak yang soleh, di sini perlu kerjasama yang baik antara suami istri. Kalau seandainya tidak ada kerjasama yang baik, maka tidak akan tercapai tujuan kita untuk membentuk anak yang soleh. Dari apa yang ibu sampaikan tadi, yang perlu kita perbaiki adalah pertama komitmen antara kita sama kita, yakni antara suami istri, antara ibu dengan suami. Berbicara baik-baik dengan berdua, kemudian kita berbicara dengan hati ke hati di dalam permasalahan pendidikan anak kita. Ya. Kalau saya melihat sebelum mengajarkan anak, bapaknya harus diajari dulu. Harus mengerti tujuan kita dalam membentuk anak yang soleh dan harus mengerti apa manfaat yang akan didapatkannya ketika anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian setelah ada kesepakatan atau kesadaran suami istri bahwa pentingnya mendapatkan anak yang soleh. Kemudian baru bersepakat untuk bagaimana model di dalam pendidikan itu. Nah, seperti yang apa yang Ibu sampaikan bahwa di antara fenomena yang termasuk membentuk karakter anak kita tidak menjadi anak yang soleh adalah program-program yang ada di dalam tayangan televisi. Sementara kita melihat mau me, me, me, mencegah anak bapaknya ikut, ya bagaimana kita akan bisa mendidiknya dengan baik? Seharusnya bapak Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya yuladina amanu ku anfusakum alikum nara Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka peranan bapak ini sangat penting sekali. Nah, di sini dibutuhkan peranan orang tua khususnya bapak dalam masalah ini. Kemudian dalam pendidikan Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita harus sehati semuanya. Anak, orang tua, orang yang ada di lingkungannya. Terkadang kita lihat juga tidak satu dua orang yang mengeluhkan juga dalam pendidikan anak ini adalah peranan kakek dan neneknya, peranan om dan tante-tantenya di dalam membentuk generasi anaknya. Boleh jadi si bapak sudah mengerti tentang bahaya atau uh, apa namanya tayang-tayang dalam televisi. Si ibu apalagi misalkan sudah mengerti banget tapi kakeknya belum omnya belum tantenya belum eteknya alun le. ya kemudian uh, eh, mamanya ya uh, oncunya uangnya dan yang lain belum tahu nah dari sisi ini dia akan masuk anak tadi ah kalau di rumah kita dikekang nggak boleh lihat televisi ya udah kita ke rumah nenek aja. Nah, nenek memunculkan rasa keibaannya, rasa kasih sayangnya kepada cucu, katanya melebihi dari kasih sayang kepada anaknya, dibiarkan. Nah, ini merupakan fenomena di dalam pendidikan. Maka, hendaklah kita sepakat. Kita dalam keluarga, kemudian juga orang-orang yang ada di lingkungan. Siapa orang-orang lingkungan yang sering akan berhubungan dengan anak kita adalah kakeknya, neneknya, antenya, omnya, mamanya dan yang lain. Ya. Nah, juga lingkungan-lingkungan. Maka memilih lingkungan yang baik di dalam pendidikan itu sangat mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan di dalam pendidikan. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik <coughs> kepada istri ibu bapaknya anak-anak di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah memberikan berkah kepada ibu terhadap anak dan keturunan ibu sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Uh, ini yang mau saya tanyakan uh, seperti tema kita sekarang ini. Iya pak. Uh, ini mengenai masalah uh, cara melakukan pendidikan anak yang baik gitu Pak ya. Iya Pak, silakan Cara mendidik anak yang baik. Nah, jadi di sini uh, yang perlu saya tanyakan seperti yang uh, kita lihat sekarang ini bahwa uh, semacam terjadinya semacam pergaulan bebas mm -hmm. atau mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya atau seperti uh, perbuatan anak muda-mudi yang belum merusakkan muhrimnya seolah seperti telah uh, gimana uh, pergaulannya seperti sudah suami istri dalam perbuatan seperti berboncengan dan segala macam gitu ya Oke, okay, pak. dan juga di tempat-tempat tertentu nah. jadi yang di sini yang saya tanyakan dari permasalahan tersebut uh, bagaimana peran atau sejauh mana tanggung jawab orang tua nantinya mempertanggungjawabkan perbuatan anak tersebut dan juga e, pemerintah kita seperti contohnya kita di Padang ini merupakan Pemko gitu pak ya yang e, seperti di tepi-tepi pantai menyediakan tempat-tempat yang menurut saya itu sangat tidak wajar sekali gitu. seperti tenda-tenda biru tenda-tenda yang sangat rendah sementara uh, waktunya juga di malam hari. Nah, jadi sejauh mana juga pemerintah saat ini untuk mengatasi hal-hal yang demikian gitu nah. Ya. Jadi uh, istilah pemerintah ini yang pertama uh, tanggung jawab orang tua dan kedua sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap uh, eh, membersihkan lingkungan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak yang sudah eh, bertanya. Masya Allah ini sangat memang uh, sangat penting sekali. Uh, di dalam uh, karakter anak yang masa pencoba ini umur satu uh, kelas 1 SMP sampai kelas 3 uh, SMA uh, dalam menyikapi fenomena yang ada di khususnya di Kota Padang misalkan uh, payung CPR uh, pergaulan bebas uh, di uh, apa dikatakan mungkin di bukit uh, bukit lampu atau tepi pantai ya. Nah, kita lihat pertama peranan orang tua. Peranan orang tua ini sangat-sangat besar sekali. Pertama kewajiban seorang bapak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin ya, pengurus dan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diurusinya. Warrajulu ra'in fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki dia adalah mengurusin di rumah keluarganya. Maka dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya atau yang diurusnya. Saya pernah mendapatkan satu riwayat. Saya belum mencek lagi uh, perkataan ulama terhadap penilaian uh, riwayat itu. Ibnu Jauzi dia menyebutkan dalam kitabnya seorang tua orang-orang tua apabila anaknya sudah balik dan uh, tidak dinikahkan terjadi maksiat oleh anak tadi maka dosanya berbagi dua Apalagi kalau seandainya orang tua yang memiliki peranan di sini melihat anak gadisnya nggak mau keluar, mau pengen di rumah aja, kemudian disuruh anaknya mau main dengan yang lain atau misalkan pergi berduaan dengan laki-laki lain kenapa kamu di rumah aja kok nggak seperti yang lain ini adalah peranan yang tidak baik pendidikan yang tidak baik yang menjadikan karakter yang tidak baik pada anak jadi orang tua kita melihat masing-masing keluarga itu adalah tanggung jawab bapak dan ibu. Anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang toleh, itu adalah peranan seorang tua yang sangat besar dalamnya. Adapun pemerintah, ya sebagai yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada orang yang diberikan tugas untuk memelihara. Ya, apakah dia menjaga amanah itu atau dia sia-siakan? Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man Allahu ra'iyatan, ثم يموت ويوم يموت وهو غاش عن رعيته لا يرح أو كما atau رسول الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun ya orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara rakyatnya, memelihara orang-orang yang diurusinya. Kemudian dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia itu, dia tidak tulus terhadap rakyatnya. Dia tidak tulus kepada rakyatnya. Tulus memberikan yang terbaik. mencegahan mencegah rakyatnya, mencegah uh, masyarakatnya dari kemungkaran itu adalah bentuk ketulusan. Memberikan yang terbaik itu merupakan bentuk ketulusan. Kalau dia tidak menjalankan itu, akan tapi dia melakukan satu penipuan atau melecehkan hal itu atau tidak menghiraukan hal itu, maka dia tidak akan bisa menjauh mencium aroma surga. Pemerintah memiliki peranan penting untuk membentuk masyarakat yang menjadi masyarakat Islami. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamun ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin adalah pengasuh pengurus, pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka kita mengajak kepada setiap orang yang memiliki wewenang untuk bersama-sama mencegah kemungkaran yang ada. Karena kemungkaran akan mengundang akan mengundang karena kemungkaran dan maksiat akan mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat lingkungan seperti di pantai-pantai. Jangan kita menjadi mediator untuk terjadinya maksiat merajalela. Akan tetapi, hendaklah kita termasuk yang penggerak bagaimana kemungkaran itu tidak terjadi. Mengkari kemungkaran, amar ma'ruf dari mungkar, tidak ber, berseberangan dengan me, memberdayakan uh, daerah dengan wisatanya dan yang lainnya. Tidak, sama sekali tidak selama dia mengikuti aturan-aturan agama yang baik. Sekarang, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda dengan keluarga. Beranikah Anda membawa kepada di tepi pantai keluarga Anda? Terkadang kita malu untuk duduk di pantai dengan anak-anak kita, kita yang berkeluarga yang sah, kurang nyaman duduk di sana. Kenapa? Melihat fenomena-fenomena yang tidak baik untuk anak kita di mana tempat duduk keluarga sehingga dia bisa uh, merasakan menikmati alam yang Allah berikan ini. Nah, ketika hal-hal yang seperti itu ya uh, tidak bisa diatur dengan baik menjadikan keluarga kita tidak menjadi nyaman. Nah, oleh karena itu peranan penting yang pertama adalah keluarga. Ya, kita sebagai orang tua, bapak dan ibu mengarahkan pendidikan anaknya, menumbuhkan rasa malu pada anaknya, rasa malu terhadap lawan jenisnya. Dengan cara apa? Jangan biarkan dia selalu berada dengan lawan jenisnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali kepada Ustaz terkait tentang cara atau solusi yang dibutuhkan untuk menimbulkan rasa malu tadi kan ya, masih ya, belum ya, ya. dijabarkan. Ya. <clears throat> Untuk masalah uh, bagaimana menumbuhkan rasa malu pada anak. E, pertama, kita kita berikan arahan <clears throat> bimbingan kepada anak-anak kita bahwa malu itu merupakan utama. Apa makna malu? Ya. Nah, kemudian e, kita munculkan kepada mereka dorongan e, bagaimana kedudukan malu itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini, rasa malu terhadap siapa? orang anak-anak perempuan tidak ada tidak ada rasa malunya dia berbonceng dengan dengan laki-laki. Nah, kita munculkan bagaimana? Jangan kita biarkan dia selalu berada dengan lingkungan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemudian kita tanamkan kepada mereka betul-betul dengan hijab yang syar'i. Ya, betul-betul dia menutup auratnya dengan benar. Sehingga uh, Eh, apa namanya sehingga anak tadi ketika dia sudah memakai hijab yang benar maka dia akan merasa eh, risih ketika dia tidak berhijab dengan benar. Nah ini uh, eh, insya Allah dengan membiasakan ini dan menanam ini akan bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tertanam rasa malu pada dirinya. Pada suatu hari dan hadis yang keluarkan oleh Imam uh, Bukhari bahwa ada seorang me, me, me, apa namanya mencela saudaranya karena rasa malu. Ya? Lalu Nabi SAW Alaihi biarkan dia. Fa'innahu la illa illa bikhair. Sesungguhnya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali adalah Wallah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, saya hamba Allah dari Padang Ustaz. Iya Bu. Uh, dalam Islam diajarkan seorang istri untuk selalu berdandan untuk suami ya Ustaz. Iya, iya. Uh, bagaimana seandainya dalam keadaan berdandan tersebut tiba-tiba datang tamu yang tamu itu juga membawa istri. Iya. Istrinya itu e, bertabarut. Apakah istri dalam menemani suami menemani tamu itu harus menghapus uh, dandanannya atau bagaimana Ustaz karena eh, takutnya nanti suami eh, tidak sanggup menundukkan pandangan terhadap tamu yang ada itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya adalah pembahasan kita di ruang keluarga ya tapi tidak ada masalah karena ini ada bagian dari pendidikan uh, memang disyariatkan kepada kita untuk uh, bagi seorang istri berdandan uh, untuk suaminya dan memang itu adalah uh, hendaklah istri itu hanya untuk suami ya uh, adapun ketika sang istri di rumah dia berdandan untuk suaminya lalu datang uh, si uh, tamu ya dan tamu itu juga suami istri. Nah, kalau seandainya misalkan uh, di situ ada ruangan dua ruangan, itu bisa saja kita mengajak an, uh, memisahkan antara ibu-ibu uh, bisa duduk berdua berca, ber, bercerita ya dan bapak-bapak juga bisa duduk berduaan. Nah, jadi Uh, tidak akan tidak perlu ibu menghapus eh, apa yang sudah dan lain tadi karena sama-sama perempuan ya akan tetapi bagaimana kalau seandainya uh, lokasi itu sangat uh, sulit ya, hanya bisa ditempatin uh, untuk uh, apa satu daya, da, satu tempat saja ya tidak ada memungkinkan tempat yang lain untuk uh, ibu pakai misalkan nah, maka di sini kalau kita uh, bisa lihat uh, sebaiknya Eh, sang eh, istri juga uh, uh, apa namanya kalau bisa dia bisa memperbaiki dirinya dengan dandan biasa saja. Ya, kalau seandainya tadi dia pakai make up, ya dengan cepat dia bisa akan menghapusnya dan sehingga dia uh, <coughs> muncul uh, tampil dengan biasa saja. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau misalnya kita untuk melanjutkan anak ke sekolah yang lebih tinggi ternyata di kota Padang nggak ada ya Ustaz ya iya yeah. uh, terus yang ada mungkin di luar kota atau di luar provinsi provinsi Sumatera Barat nah ini kalau eh, sementara kita nggak belum sanggup untuk menyalurkan menyalurkannya ke luar Sumatera Barat nah apakah uh, kita berdosa Ustaz sebagai orang tua kalau tidak sesuai dengan sunnah itu ya sekolahnya uh, eh, ya. sementara kita nggak berani berpisah dengan anak di jauh luar kota ya ya itu aja kita terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kewajiban kita Pak Ihsan ya dan yang lainnya adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran syariat agama kita dengan baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan dipahami oleh para sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. uh, <clears throat> adapun sekolah itu adalah media untuk mencapai kepada tujuan kita. Itu adalah media untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau seandainya untuk mencapai tujuan tadi salah satu tujuan, ya salah satu media ya, salah satu media untuk mencapai tujuan kita ini tidak tercapai, tidak memungkinkan kita, kita cari media yang lain. Sebagai contoh, anak kita kita masukkan dia kepada sekolah-sekolah yang ada di sini akan tetapi kita datangkan dia guru atau kita arahkan dia kita bikin program dia di rumah supaya dia misalkan menghafal Al-Qur'an dan yang lainnya. Nah, jadi uh, kita tidak berdosa tidak memasukkan ke pesantren A, pesantren B tidak. Tapi yang kita berdosa jika kita tidak mengajarkan anak kita tentang pendidikan Islam kepada mereka tidak kita ajarkan tentang syariat Islam ya nah, ini adalah dosa yang muncul kepada diri kita tetapi kalau seandainya tadi kita bisa eh, kita tidak bisa menyekolahkannya kepada pondok pesantren yang lain namun di sini selama dia di rumah kita, kita arahkan dia, kita didik dia, kita minta bertanya kepada ya, ustadz yang lebih bisa uh, kita percaya Bagaimana cara arahan pendidikan anak-anak kita? Kita batasi pergaulan dia, jangan pergaulan bebas. Kemudian kita ajak dia pada lingkungan-lingkungan yang baik. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah, sudah cukup kita untuk berupaya menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Dan jangan lupa doa orang tua untuk anaknya doa orang tua untuk anaknya. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah agar Allah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Di samping itu kita berusaha untuk uh, upaya kita uh, dengan pendidikannya. Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua dan terutama kita di yayasan uh, dari iman mohon doanya juga kepada Bapak Ibu para pendengar agar kita bisa mewujudkan pondok pesantren yang lebih uh, baik, lebih uh, bagus uh, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita uh, bisa mendapatkan tanah uh, tanah untuk pembangunan ini. Uh, tanpa kerjasama yang baik, tentu tujuan itu uh, sulit untuk tercapai dengan cepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Wallahu a'lam. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, anak mau tanya, kebetulan anak uh, anak-anak uh, kami itu sekolahnya di sekolah umum. Iya, Bu. Uh, dan swasta lagi. Iya, Bu. Uh, jadi uh, pelajaran yang dia terima di sekolah Iya. itu tidak sesuai dengan syari'i Ustaz. Iya. Jadi uh, kami eh, sebagai orang tuanya punya pekerjaan ekstra iya. buat eh, memberikan pengertian kepada anak-anak Ustaz. Iya Bu. Uh, seperti kemarin anak saya pulang dari sekolah menanyakan mohon penjelasan Ustaz juga uh, katanya mama kata guru di sekolah itu e, berdoa kepada Allah boleh mengangkat tangan boleh enggak suka-suka kita katanya gitu iya iya saya kebingungan juga menjelaskan Ustaz uh. E, e, katanya ya kalau memang ini dalilnya apa kata guru terus saya bilang gini katanya dia uh. bilang mama ngajar gini-gini gurunya minta dalil katanya gitu Ustaz uh, uh, iya bu iya bu mohon penjelasannya Ustaz bagaimana solusi yang terbaik Ustaz iya Bu iya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fikum barakallah uh, Ibu yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, pendidikan uh, pada anak kita tentu kita pengen bagaimana anak kita itu tidak mendapatkan problem di dalam uh, arahan pendidikan kalau seandainya pendidikan yang apa yang Ibu sampaikan tadi e, berbeda dengan syariat, misalkan ya, betul-betul jelas perbedaannya, tentu sebagai seorang tua harus mengambil tindakan yang bijaksana. Ya, e, kita lihat, kita pengen anak kita ini menjadi pendidikan yang bagus atau menjadi pendidikan yang uh, pada diri mereka sendiri terjadi kontra. Nah, tentu kita yang lebih bijak di dalam mengambil tindakan. Apakah melanjutkan dia sekolah di situ atau memindahkannya, itu adalah kebijakan dari orang tua. Akan tapi kalau apa yang disampaikan sebagai contoh tadi, berdoa, ya, berdoa eh, ada adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa itu adalah mengangkat tangan. Ya, E, maka kalau kita ingin berdoa secara sempurna di antara adab-adabnya ada mengangkat tangan kita melihat Rasulullah SAW ketika dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi, tidak semua doa pun, ya, kita berdoa mengangkat tangan. Contoh, seperti doa kita dalam sholat, kita tidak mengangkat tangan kita. Ya, tidak boleh kita berdoa misalkan sambil sambil naik kendaraan motor kita mohon anak kita mau ujian hari ini sambil berjalan gitu ya Allah uh, apa namanya mudahkanlah bagi anak saya ujian hari ini. Kita sambil membawa bawa kendaraan. Boleh. Ya, boleh. Tetapi yang lebih sempurna hai'ah bentuk ketika kita berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Mengawali dengan puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, ya. Nah, itu adalah adab-adab etika di dalam ber, berdoa. Adapun yang disampaikan tadi menurut pandang saya wallahu alam ya uh, uh, secara umum tidak ada masalah uh, tetapi perlu penempatannya gitu loh ya tidak juga merata semuanya kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar beliau angkat tangan beliau setinggi tingginya ya sehingga uh, punggung tangan itu ke arah ke langit dan uh, perut uh, tangan itu ke arah ke uh, bumi Kemudian rida, pakaian yang ada di atas bahunya itu jatuh ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan itu merupakan hadis mutawatir. Mengangkat kedua tangan dalam berdoa termasuk hadis mutawatir, mutawatir maknawi. Nah, jadi eh, kalau kita ingin adab, uh, adab etika kita berdoa lebih sempurna agar bisa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita memenuhi adab-adab berdoa tersebut. Tapi secara umum kita mau berdoa angkat tangan itu lebih lebih sempurna. Kalau tidak mengangkat tangan ya tidak apa-apa, ya. Uh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Aisyah uh, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia salam dari sholat fajar beliau Uh, mengucapkan doa. Allahumma ini as'aluka imman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pada saat itu mengangkat kedua tangannya. Wallahu taala. Tadi ya bertanya tentang masalah fenomena yang ada sekarang ini. Perlu kita ketahui bahwa kita wajib mencintai Rasulullah saw Ini ada suatu kewajiban bagi seorang mukmin untuk mencintai Rasulullah saw malahan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keimanan. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai pada dirinya ketimbang dari orang tuanya, anaknya, dan kamu dan manusia seluruhnya. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikat dari mencintai itu adalah mengikuti syariatnya, menjalankan syariatnya sebagaimana yang telah ditetapkannya bukan dari bagian mencintai Rasulullah kalau kita membuat-buat apa yang bukan bagian agama lalu kita katakan itu adalah bagian agama. Ini bukan dari bentuk kecintaan kepada Nabi. Sebagai contoh, <clears throat> kalau seandainya <clears throat> kita sebagai orang tua memohon agar minta atau bagaimana anak kita mencintai kita. Yang kita harapkan dari kecintaan anak kita adalah bagaimana peraturan dan ketetapan yang telah kita tetapkan ini dijalankan oleh anak-anak kita. Ya. Merupakan perbuatan yang tidak mencintai orang tua. Jika orang tua membuat satu peraturan, anaknya membuat peraturan lain. Tapi anaknya mengatakan dia cinta kepada orang tua. Sama sekali itu bukan mencintai orang tua. Maka kita lihat ya uh, mari kita tumbuhkan rasa cinta yang betul-betul sebenarnya kepada anak kita. Mari kita tumbuhkan rasa cinta yang sebenarnya rasa cinta kepada Rasulullah pada masyarakat kita. yakni dengan menjalankan syariatnya, menegakkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seremonia atau yang hanya sebatas acara-acara, maka itu tidak akan memberikan manfaat yang besar. Apalagi kalau seandainya itu adalah acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka acara yang terkait dalam agama yang tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka seharusnya bagi kita seorang yang mengatakan agama ini sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah. Bagi kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kita meninggalkan seluruh apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu sangat mudah sekali kaum muslimin dan muslimat. Selama kita menjalankan apa yang disyariatkan dan meninggalkan tidak yang disyariatkan. Malahan kuncinya Rasulullah Alaihi Wasallam sampaikan, man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka aman itu tertolak. Jika Anda sebagai seorang yang bekerja di perusahaan, beranikah Anda untuk membuat suatu laporan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memaksakan itu diterima oleh atasan? Tentu tidak. Bagaimanapun juga pintarnya kita memunculkan satu ide untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan maka atasan yang komit dengan SOP pasti dia tidak akan menerima laporan itu. Pasti dia mengatakan, perbaiki laporan Anda tidak sesuai dengan SOP. Kalau itu adalah hubungan dunia, bagaimana kalau dengan hubungan akhirat? Kita telah tetapkan SOP dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjalankan ibadah beragama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Kalau tidak, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, berarti tidak ada SOP-nya dalam agama ini, maka amal itu tertolak. Maka kiaskanlah seluruh amalan ibadah kita seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan kebenaran dan mengikutinya sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Nampak di dalam catatan amalan kebaikan kita di akhirat yang kita terima di dengan tangan kanan. Sehingga memudahkan kita untuk meniti jembatan yang bermuara kepada surga. Wallahu ta'ala. Bagaimana seharusnya sikap saya ketika ketiga anak saya protes, tak? Ketiga anak ini disuruh untuk mengaji sedangkan papanya tidak dia disuruh gitu. Kata anaknya, mama tidak hadir. Nah, bagaimana terhadap hal hal seperti itu Ustaz silakan. Iya. Uh, ini juga fenomena lain dalam rumah tangga. Bahwa anak-anak sekarang sebagaimana yang kita sebutkan tadi muncul kecenderungan untuk kritis. Anak-anak kita sudah mengkritisi. <coughs> Ketika ibunya menyuruh anaknya membaca Al-Qur'an lalu bapaknya ditanya, "Kok bapak tidak disuruh?" Nah, ini adalah salah satu tipe atau karakter anak yang yang yang dikatakan pada umur itu mereka sudah mulai kritis ya mengkritik apa yang ada di dalam lingkungannya bagaimana fenomena ini kita menyikapinya hendaklah kita menyikapi pertama kembali lagi punya komitmen dengan suami bahwa pada waktu-waktu kita menyuruh anak untuk membaca Al-Quran, maka hendaklah suami juga ikut membaca Al-Quran walaupun bacaannya misalkan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, tidak ada masalah kaum muslimin, para bapak. Tidak ada masalah jangan Anda merasa MC. Jangan merasa Anda terata, merasa hina kalau seandainya Anda tidak bisa membaca Al-Quran dan Anda Anda sudah bisa membaca Al-Quran. Ajak mereka dengan cara tolong ajarkan Bapak untuk membaca Al-Quran. Tidakkah suatu kenikmatan ketika seorang anak mengajarkan orang tuanya agama. Itu merupakan buah dari investasi Anda pada dunia ini. Belum lagi, belum lagi nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita mempertaruhkan ego kita, wah saya bapak, masa bapak bisa dikalahkan oleh anak? Kemudian dengan demikian, ketika anak disuruh oleh suami, oleh istri untuk baca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Ketika anak disuruh untuk baca Al-Quran, kita menonton. Tidak. Tindakan itu adalah tindakan yang tidak mendidik yang baik. Malah itu adalah tindakan yang mendidik yang tidak baik. Kenapa? Karena kita menampakkan ego kita, keras kepala kita. Anak yang akan kita jadikan sebagai investasi kita untuk akhirat. Kenapa kita tidak berlembut dengan mereka? Boleh jadi anak kita ketika kita suruh dia membangkang. Sekarang jangan kita suruh dia, tapi kita ajak kita ikut di dalam ya kalau seandainya kita ada termasuk yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, wah itu ada kesempatan Anda untuk bersama-sama belajar dengan anak. Maka oleh karena itu, kembali lagi, pendidikan anak merupakan komitmen antara suami istri, ayah dan bap, ayah, ayah dengan ibu, ya, untuk bersama-sama mengarahkan pendidikan anak itu, ya. Mulailah pembicaraan itu pada malam hari, dengan orang dengan dengan suami istri ya ketika anak-anak sudah tidur kita ber, berwacana apa yang akan kita laksanakan dalam pendidikan anak kita pada saatnya kita akan bisa mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik kepada kita semua di dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita wallahu a'lam kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di penghujung <clears throat> acara kita ini perlu kita ingatkan bahwa fase pencaroba atau akhir balik itu adalah fase sangat memiliki peranan penting untuk tahap berikutnya. Maka keluarga dan lembaga-lembaga masyarakat lain memiliki peranan penting di dalam membentuk karakter anak tersebut pada umur umur-umur akhir balik. Maka hendaklah kita arahkan anak-anak kita itu kepada aran-aran yang baik. Ajak dia kepada pengajian, berikan kepada dia buku-buku, dan terutama karena kita sudah mengetahui tadi bahwa anak-anak di antara karakternya adalah mencontoh pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang difavoritkannya. Nah, pada saat ini berikan buku-buku sejarah Nabi, buku para sahabat, buku sejarah sahabat dan yang lainnya yang akan bisa membentuk karakter kepada anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak-anak yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.